Awas ini jangan salah paham seperti sebagian anak sebagian sebagian apa kaum muslimin di kampung-kampung itu mengira kalau nyembelih korban itu seperti haji setahun seumur hidup. Nah, ini adalah salah dan salah yang sudah kaprah sehingga susah dibenahi. Sehingga di kampung-kampung orang itu sedikit sekali yang berkorban karena merasa sudah berkorban tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Padahal korban ini disunnahkan setiap tahun seperti halnya sholat hari raya Idul Adha. Kapan kita memasuki Idul Adha, maka kita disunnahkan untuk sholat sunnah Idul Adha. Kita disunnahkan untuk berkorban setiap tahun. Bukan setahun, bukan seumur hidup sekali. Dan ini dibaca bisa kita pahami dari pertanyaan sebagian orang. Aku belum korban, aku belum korban, belum korban, Aku belum korban? Maksudnya apa? Seumur hidup. Yang kira seumur hidup. Kadang-kadang dibarengi. Mana yang lebih didahulukan antara korban dengan akikah? Ini menunjukkan kalau dia itu pemahamannya adalah korban itu seumur hidup sekali. Bukan korban setiap tahun sunnah kita untuk korban Bukan setahun seumur hidup sekali. ini ini ini kesalahpahaman yang selama ini kita kita sering dengar. Sehingga mungkin ada seorang haji kaya raya diajak, diajak berkorban, ditawari kambing korban, Ya bilang saya sudah pernah berkorban. Kapan Mbak Haji berkorban? Dipikir dihitung-hitung. Oh tahun 2000. 2000 sekarang 2015. Nah ini kenyataan ada ini. Maka dari itu ayo kita bergegas untuk bisa mengamalkan semua amalan. Semua amalan termasuk puasa. Dan juga kami ajak nanti untuk puasa di Arafah. Puasa Arafah ini bagi orang yang tidak haji. Kalau haji lebih baik mereka memperbanyak ibadah untuk memohon kepada Allah di Arafah. Jangan sampai mereka sibuk untuk menyiapkan masakan untuk berbuka. Sehingga disunnahkan puasa Arafah bagi orang yang tidak haji seperti kita. Kalau orang yang ada di Arafah sana punya ibadah khusus.